sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih kita mengetahui bersama betapa besarnya nilai soal, kedudukan soal bertanya dalam agama. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, ulama, In kuntum la ta'lamun ta ketika kalian tidak mengetahui. Naam. Ikhwatil kiram ma'asyiral muslimin rahimain rahimakumullah. Pembahasan tentang soal jawab ini sesungguhnya sangat luas. Ya. Bisa ditinjau dari orang yang bertanya, ya seperti kemarin Pembahasan adab-adab bertanya berarti tinjauannya adalah ya dari sisi orang yang bertanya. Bisa dibahas dari sisi orang yang ditanya. Nah, mufti. Bagaimana aturan agama tentang orang yang ditanya? Juga bisa ditinjau dari jenis pertanyaan. Zatus soal, jenis pertanyaan itu. yakni semuanya ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya telah dibahas dengan sempurna di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan kita meyakini bersama bahwasanya Islam ini telah sempurna. Apa yang dibutuhkan semuanya ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Adina. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku telah riwa atas kalian Islam sebagai agama. Naam. Pada kesempatan kali ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita akan membahas terkait dengan soal wal jawab dari sisi orang yang ditanya. Ya. Adabul mas'ul atau adabul mufti adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang mufti, orang yang akan menjawab pertanyaan atau seorang yang ditanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Eh, sama seperti telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, sebagaimana orang yang bertanya itu dia meyakini bahwasanya pertanyaan itu adalah jenis ibadah yang Allah perintahkan, maka seorang mufti juga dia harus meyakini bahwasanya menjawab pertanyaan itu adalah juga bentuk ibadah, minal ibadat. Nah, karena di dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat fas'alu ahla dzikri inkuntum la ta'lamun ta ya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang jahil, yang tidak tahu. Ya. Golongan yang kedua adalah al-alim, orang yang mengetahui. Adapun orang-orang yang jahil yang tidak tahu, kewajiban dia adalah bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian jika kalian tidak tahu. Tidak tahu tentang wudu, bertanyalah tentang wudu. Tidak tahu tentang salat, bertanyalah tentang salat. Ya, tidak tahu tentang tauhid, bertanyalah tentang tauhid. In kuntum la ta'lamun jika kalian tidak tahu. Berarti ini golongan yang pertama yakni golongan orang-orang yang jahil, orang-orang tidak tahu. Kewajiban dia mata, Kewajiban dia soal. Fas'alu ahla dzikri. Naam, adapun golongan yang kedua yaitu orang-orang yang alim bil kitab was sunnah, orang yang mengetahui Alkitab was sunnah, orang yang mengetahui ilmu, mereka adalah ahlu dzikir. Ahlu dzikir, al ulama, kewajiban mereka adalah tidak menyembunyikan ilmu. Kewajiban mereka adalah al-jawab, memberikan jawaban, memberikan penjelasan. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, ketika seorang menyadari bahwasanya ya, menjawab pertanyaan itu adalah termasuk dari wajibatuddin, kewajiban agama dan itu adalah merupakan ibadah azimah, ibadah yang agung. Maka hendaknya seorang harus betul-betul bersemangat untuk memberikan penjelasan. Serius di dalam memberikan jawaban ketika ada orang yang bertanya. Dan kalau kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidun. Betul-betul beliau seorang yang sangat bersemangat di dalam menjawab. Tampak kesabaran beliau. Tampak semangat beliau Ya. Tampak bagaimana beliau memperhatikan orang yang bertanya kepada beliau. Naam. Dan tampak upaya beliau untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Ini kan menunjukkan ya eh, eh, adab yang agung dari seorang mufti. Mungkin kita masih teringat kisah seorang badui atau seorang ya, sahabat yang datang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya bertanya perihal anaknya yang lahir dalam keadaan dia e, bimbang ini anak siapa, anak saya atau bukan? Karena ya kulitnya yang bedani dengan kulit dia dan kulit apa istrinya. Kok bisa kayak gini anak saya? Nah, nah Mungkin antum pun juga bingung kan. Antum hitam, istri antum hitam, tiba-tiba anaknya apa? Putih. Dari mana? Mungkin min ketemu min jadi plus gitu ya. Nah, al-muhim, ini orang datang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Datang kepada Nabi, membawa muskilahnya, membawa gundah gulananya. Nah, kalau ahlu dunia, para pencari dunia ngurusi kayak gini berat. Apa yang dicari, apa yang didapatkan? Orang tanya, ya, kemudian waktu tersita ini kalau bahasanya ahlu dunia. Tapi tidak dengan seorang rasul alaihi salatu wassalam, seorang kekasih Allah jalla wa ala. Didengar baik-baik ini orang yang bertanya. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, saya punya anak, Ya, dia mengadukan seperti seperti ini, kulitnya kayak gini, nah, gimana ya Rasulullah? Nah, Taib. Sebenarnya mudah saja bagi Nabi untuk menjawab, itu anakmu, selesai. Tetapi Nabi Ali Shallallahu Wasallam berusaha memberikan jawaban yang jawaban ini ya memberikan ketenangan kepada orang yang bertanya. Nabi bertanya kepada orang ini karena dia orang Badui biasa Eh, bergelut dengan onta. Nabi pun bertanya, halakah min ibil? Apakah kamu punya onta? Oh iya ya Rasulullah, saya punya onta. Saya punya onta. Nah, ditanya lagi oleh Nabi, orang punya onta, gembala onta, mestinya tahu tentang eh, seluk beluk onta. Tapi apa warna onta itu? Dia jawab, warna onta ya kayak gini, abu-abu seperti itu. Atau coklat. Pernah tidak? Ya, kamu dapatkan ya anak onta yang kulitnya beda dengan induknya dengan pejantan dan betinanya beda oh itu biasa ya Rasulullah kita dapatkan dan Nabi bertanya lo kok bisa kok bisa seperti itu kata sahabat ini oh mungkin ini ya mengambil dari nenek moyangnya kata Nabi demikian pula anakmu sama tidak beda jauh itu anakmu ini contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi sudah seharusnya bagi seorang mufti, seorang yang ditanya, ya, dia meyakini bahwasanya menjawab pertanyaan itu adalah wajibatuddin, termasuk kewajiban agama. Ya. Terlepas dari nanti bagaimana cara menjawabnya, karena menjawab itu beda-beda. Ya. Terkadang ada tahapan dulu, Terkadang jawaban untuk fulan beda dengan si fulan. Nah, ini adab yang lain yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Intinya seorang yang ditanya itu dia harus meyakini ini adalah ibadah ya yang Allah Jalla wa ala untuk apa? Memerintahkan untuk di, disampaikan, untuk dilakukan. Nah, apalagi orang baru masuk Islam datang kepada antum, datang kepada kita. Saya baru masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Taib dan seterusnya ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara adab ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang harus dimiliki oleh seorang mufti adalah ya adamu at-ta'ajjul fi al-jawab. Tidak tergesa-gesa di dalam menjawab. Ya. Atas dia ya atau wajib atasnya untuk betul-betul memahami soal Memahami mana Soal. Memahami pertanyaan. Nah. <clears throat> Karena terkadang sebuah pertanyaan tidak bisa langsung difahami di satu majelis. Sebabnya banyak. Bisa jadi karena yang bertanya ini memang tidak fasih. Bisa jadi. Tidak fasih. Atau tidak jelas suaranya ini sebab. Taib. Bisa jadi karena sambungan koneksi yang kurang apa namanya? Kurang lancar. Ini contoh ya. Sekarang orang tanya melalui HP, melalui apa namanya? WhatsApp, panggilan WhatsApp. Nah, nah kadang yang ditanya iya iya iya nih nggih nggih ora kepanggih. Nah, karena ndak jelas ini ada yang putus-putus nih. Jangan sampai dia menjawab dalam keadaan dia kurang memahami pertanyaan. Ada yang putus tadi apa? Jangan-jangan yang putus itu sangat mempengaruhi apa? Soal. Taib, jadi bisa jadi tidak difahami karena tidak fasihnya. Orang yang berbicara. Bisa jadi karena tidak lengkapnya. Ya, pertanyaan yang dia apa? Ajukan. Sehingga bagi seorang mufti, bagi seorang yang ditanya ini tidak boleh tergesa-gesa. Jika perlu untuk istifsar, ini sesungguhnya bagian dari adab yang lain, namun ini Ya di antara bentuk upaya untuk memahami pertanyaan adalah al-istifsar. Meminta apa namanya? Ya. Tafsiran yang lebih lengkap, penjelasan yang lebih lengkap tentang pertanyaan agar surah, agar bentuk pertanyaan itu betul-betul difahami. Nah, Dan ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Disebutkan dalam hadis Eh, nazara rajulun an yanhara ibilan bi buwana. Dulu ada seorang laki-laki yang bernazar untuk menyembelih onta di sebuah tempat yang namanya buana. Buana itu ya mantiqah sahiliyah ya eh, kampung eh, di pinggiran laut ya merah di daerah Yambu saat ini daerah Yambu'. Nah, ada tempat yang namanya e, Buana. Jadi ada seorang sahabat yang pernah bernazar. Jadi dia bernazar untuk Allah, betul nadarnya untuk Allah. Hanya saja nadarnya dia ingin menyembelih hewan tersebut, onta tersebut di tempat tertentu yaitu buana. Ya mungkin dia ingin membagi-bagikan kepada penduduk sana. Ya mungkin saja kita juga seperti itu. Saya bernazar untuk menyembelih kambing, ya di daerah Kalibakor misalnya. Saya bernazar untuk eh, apa namanya ber, menyembelih onta di daerah Mekah. Saya ingin menyembelih eh, nazar menyembelih kambing di Sumpyuh dan seterusnya. Agar manusia di situ yang tafiun mengambil apa manfaat. Nah, nah bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nabi ditanya tentang ini, ya ini boleh atau tidak ya Rasulullah. Ketika Nabi ditanya seperti itu, Nabi tidak langsung mengatakan boleh atau tidak. Kenapa ikhwatil kiram? Karena untuk menjawab pertanyaan ini ada asya, ada perkara-perkara yang mungkin perlu untuk diminta penjelasan lebih. Naam. Apalagi di masa-masa jahiliyah seperti itu. Sebelum Nabi menjawab, Nabi bertanya kepada para sahabat, kepada penanya. Hal fiha wasanun au hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati yu'badu Apakah di tempat ini yaitu Buanah dulu ada wasan, ada berhala, ada patung yang biasa ahlul jahiliyah menyembahnya? Ada atau tidak? Ya. Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, enggak ya Rasul, enggak ada." Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya, hal fiha idun min a'yadil musyrikin? Apakah di sana ada hari raya, hari rayanya orang-orang musyrikin yang biasa dirayakan di situ? Nam hal fiha atau hal kana fiha idun min a'yadil musyrikin atau min a'yadihim? Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Aufi binadrik." Kalau demikian tunaikan nazarmu. Baru Nabi mengatakan tunaikan apa? Nazarmu. Setelah ya beliau memahami soal pertanyaan dengan apa? Dengan sempurna. Naam. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. E, beliau menyebutkan kisah ini di dalam kitab Tauhid dalam bab la yudbahu fillah ulillah fi makanin yudbahu li ghairillah. Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah dalam bentuk penyembelihan di tempat yang di situ biasa dilakukan peribadatan kepada selain Allah berupa penyembelihan. Ya. Jadi di situ biasa untuk menyembelih bagi berhala, untuk berhala kita ikut-ikutan nyembelih di situ walaupun untuk siapa? Allah. Tidak diperbolehkan. Nah. Kenapa demikian? Karena madorot, di antara madorotnya kalau memang di situ masih diberlakukan peribadatan untuk selain Allah, berarti kita memperbesar mereka, ya, memperbanyak, ya, semakin memperkuat. Kalau di situ memang sudah mati, bisa jadi kita malah menghidupkan lagi apa yang sesungguhnya sudah apa? Sudah mati. Ya. Makanya Nabi bertanya, apakah di sini pernah ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, tidak pernah di sini ada wasan min ausanil jahiliyah. Apakah di sini dirayakan Id min ayadihim? Ya, hari Id mereka, peribadatan-peribadatan pada selain Allah kata mereka tidak. Maka Nabi mengatakan aufi binadrik. Ya, aufi binadrik. Naam. Wabillahi taufiq. <clears throat> Bismillah. Dan misal yang seperti ini cukup banyak ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. <clears throat> Nabi Ali salatu wasallam sendiri ya banyak contoh di mana beliau eh, ya, tafsir ya, beliau <clears throat> apa namanya eh, mengistifsar meminta penjelasan ya, meminta penjelasan nah dan di masa kita ini juga harus berhati-hati orang ketika ditanya Contoh, ini betul-betul terjadi. Ya. Orang bertanya tentang kredit misalnya. Boleh enggak kredit motor? Ya. Kalau sepintas kredit ya boleh-boleh saja. Alal qaul. Ya. Eh, apa namanya ya dua atau enam kredit tidak ada masalah lah. Walaupun dua harga. Yang ada khilaf adalah dalam bab dua harga ini. Alakulihal yang sedang kita bahas adalah kredit. Kredit itu sendiri tidak masalah jika barang itu bukan barang ribawi seperti emas dan apa perak tidak masalah. Iya. Tapi ada orang tanya, tanyanya masih terlalu mujmal. Ustadz saya mau kredit barang, boleh enggak? Ini pertanyaan mujmal yang tidak boleh kita jawab. Ya, harus kita pastikan apa barangnya. Iya. Apa barang yang kamu maksud kredit ini? Emas, tat yang mau saya kredit. Nah, sudah ketahuan, tidak boleh ini emas. Karena emas itu tidak boleh dibeli dengan cara utang. Harus kontan. Ya. Harus kontan. Iya. Nah, dan ini yang terkadang kita kalau tidak ngerti hukum, ya eh, terjatuh kepada riba di sini. Nah, eh, apa barangnya yang mau dibeli kredit? Spring bed, Oh, kalau spring bed bukan barang ribawi. Tapi di sana ada hal yang lain. Ya. Yang sekarang terkenal dengan leasing. Kamu beli motor, ini hubungan kamu antara kamu dan dealer saja atau di sana ada pihak ketiga. Ya. Pendana yang disebut dengan leasing ini. Nah, kalau dia ber, berhubungan dengan pihak ketiga yaitu leasing, maka ini terjatuh kepada riba, ikhwatil kiram rahimakumullah. Karena sesungguhnya ya muamalah dia ini ya nanti kepada leasing bukan kepada siapa? Kepada dealer. Ya. Naam. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi kalau hubungan dengan dealer kan jelas, ini harganya berapa? Harganya 10 juta. Baik, saya beli, saya kredit. Sudah hubungannya dengan dia saja. Tapi kalau dengan leasing, sebenarnya leasing dia sudah memberikan uang kepada siapa? Dealer, dealer sudah selesai lepas 10 juta. Nah, nanti urusannya harga sudah naik 12 juta, urusannya saya berarti hutang kepada apa namanya? Ya, leasing. Ya. Hutang 10 juta untuk membayar ini, ya kemudian melunasi sebanyak berapa? Ya, 12 juta. Itu pun kemudian BPKB-nya ditahan, kalau ada apa-apa kemudian dia apa? Dijabel ila akhirnya sehingga tidak bisa kita menjawab pertanyaan semudah itu mengatakan boleh. Kalau di sana ada ihtimal, ada kemungkinan yang memang harus kita tanyakan. Dalam bab waris sangat banyak lagi. Ya. Orang kadang tanya e, istri saya mati, ya e, anaknya sekian sekian sekian. Ya, bagaimana cara pembagiannya? Jangan langsung ditanya dulu, dijawab. Ditanya dulu anak-anaknya muslim atau tidak. Baik. Karena kalau sudah berbeda agama tidak berhak mendapatkan apa? Waris. La yarisu al-muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi hartanya kafir dan seorang kafir tidak mewarisi hartanya apa? Muslim. Kemudian anak yang dimaksud apa? Kadang ada orang tanya anak, padahal yang dimaksud anak apa? Angkat, anak diri, macam-macam. Sehingga ini perlu ditafsir ya diminta penjelasannya sebagaimana Nabi alaihi Wasallam Wasallam mencontohkan untuk tidak tergesa-gesa di dalam menjawab ketika ada hal-hal yang perlu diminta penjelasan wallahu a'lam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Minal adab di antara adab ya. ya yang ketiga adalah <clears throat> seorang harus menjawab dengan ilmu. Seorang harus menjawab dengan mata, dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, ya, bukan dengan perasaan, ya. Naam. Karena menjawab pertanyaan juga bagian dari dakwah ilallah. Dan dakwah itu harus dibangun di atas apa? Ilmu. Nah, Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin Kul katakanlah wahai Nabi hadhihi sabili inilah jalanku ad'u ila Allah aku menyeru manusia kepada Allah ala basiratin di atas basirah yakni di atas ilmu yakni jawaban kita harus dibangun di atas ilmu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka dari sini ikhwan tidak boleh bagi seorang yang ditanya kemudian marah kalau ditanya apa dalilnya. Nah, wong itu merupakan hak orang yang bertanya. Nah, ini diantara yang membedakan antara ahlus sunnah dengan selain mereka. Ahlu sunnah namanya saja ahlu sunnah. Dia berpegang dengan apa? Sunnah. Jalannya Nabi Alkitab was sunnah. Ya, sehingga wajar kalau kemudian ya seorang ditanya Afan Ustadz ini dalilnya apa ya? ya? ya. Baik. Atau bertanya dalil itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Naam. Wabillahi taufiq. Ada seorang dia tobat dari apa namanya Jama'atul tablik sebabnya karena ketika tanya kepada syekhnya dalil malah dimarahi dimarahi tanya tentang dalil saya lupa dia cerita mungkin dalil tentang huruf atau apa malah dimarahi dimarahi dimarahi habis-habisan ya kok seperti ini dulu para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in ya, ketika mereka apa namanya menghadapi sesuatu masalah ditanya ya, kadang ditanya dalilnya dan mereka berusaha untuk menjawab ya, dan mereka betul-betul menjawab di atas Alkitab was sunnah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat Nah, barakallahu fikum. Di antara adab adalah ketika seorang memang tidak memiliki ilmu atau dia ragu-ragu tentang apa yang dia akan jawab, ya. Jangan sekali-kali dia mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, kewajiban dia untuk menjawablah adri saya tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Atau dijawab dengan Allahu a'lam. Atau dijawab dengan is'al ghairi. Tanya yang lain. Nah, ini adab di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Bahkan kita menyaksikan itu ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Taib. Saya bacakan ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Beliau mengatakan, "Inna minal aqli wa inna minal iman wa inna min taqwallah wa ta'zimihi an yaqula ar-rajulu amma la ya'lamu la a'lamu la adri is'al ghairi." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk yang menunjukkan akal seseorang. Baiknya akal seseorang dan menunjukkan keimanan seseorang dan juga menunjukkan ketakwaan seseorang dan menunjukkan pengagungan dia kepada Allah. Kalau memang dia mengagungkan Allah adalah ketika dia tidak tahu tentang apa yang ditanyakan kepadanya, dia tidak ragu-ragu untuk mengucapkan la a'lamu, saya tidak tahu. Ini masalah agama, dan agama itu adalah dari Allah Jalla wa'ala. Kalau dia mengatakan jawaban yang tidak benar, berarti sama saja dia seakan-akan mengatakan ini loh agama ini. Berarti dia tidak mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Justru orang yang berakal, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang mengagungkan Allah itu adalah ketika dia tidak tahu, dia mengatakan la a'lamu, saya tidak tahu. Atau dia mengatakan la adri, saya tidak ngerti atau dia mengatakan is'al ghairi, tanya kepada orang yang lain. Jika dia memang tahu ada orang yang alim, yang dekat, dia arahkan al fulan. Fulan ngerti dalam masalah ini. Nah, wabilah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan sungguh Nabi alaihi salatu ya, toladan yang terbaik dalam hal ini. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, "Walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yus'alu amma lam yanzil alaihi fihi wahyu." Nabi Ali salatu wasallam betapa banyak beliau ditanya oleh umatnya tentang perkara-perkara yang belum wahyu itu turun kepada beliau. Jadi ada beberapa pertanyaan kepada Nabi Ali salatu wasallam belum ada wahyu. Nah. Toib maka Nabi tidak menjawab. Yang beliau lakukan adalah menanti jawaban dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Naam. Makanya di dalam ayat Al-Quran banyak ya yang diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Nabi tidak menjawab. Tapi Allah menurunkan apa? Jawaban. Seperti firman Allah. Wa yas'alunaka an dhil qarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Wa an dzil qarnain dan mereka bertanya tentang dzil qarnain. Enggak tahu Nabi Ali salatu wasallam tentang dzil qarnain. Ini urusan gaib. tidak tahu beliau. Ya. Ditanya tentang ashabul kahfi juga beliau tidak tahu. Taib. Maka turunlah ayat dan yang ada adalah beliau membacakan. Apa yang turun kepada beliau? Kul katakanlah sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah turunkan. Nah, Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan perang. Nabi tidak menjawab kecuali setelah turunnya mata ayat. Ya. Datang istri eh, eh Sa'ad bin Rabi'ah. Hmm. Datang istri Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu ya setelah wafatnya Sa'ad di dalam perang Uhud Datang Sa'ad ibn Rabi'ah kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya Rasulullah, inna Sa'ad sesungguhnya Sa'ad meninggal bersamamu, yakni bersama engkau ketika perang ada Uhud. Dan dia punya dua orang anak perempuan dan saudara laki-laki, yakni pamannya dua anak ini. Taib harta peninggalan Sa'ad ibn Rabi ya Rasulullah semuanya sekarang diambil oleh paman dari anak-anak ini yakni saudari saudara laki-lakinya Sa'ad mengambil semua harta bagaimana ya Rasulullah nah, ini ingin meminta jawaban dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika itu belum turun ayat tentang mana tentang waris nah fa anzalallahu eh, ayat al miras maka Nabi Ali Shallallahu Wasallam menurunkan ayat mada miras, ayat-ayat tentang waris, maka seketika itu Nabi langsung membagikan warisan dengan apa yang Allah wahyukan. Nabi mengatakan, untuk dua anak perempuan ini dua per tiga. Untuk kamu, yakni istrinya Sa'ad seperdelapan. Dan sisanya untuk saudara apa namanya? Sa'ad ibn Rabi. Ini contoh maasirul muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ya beliau tidak menjawab ketika belum turun wahyu kepada beliau. Nah, termasuk kisah Haulah bin Haulah eh, dalam surat Al-Mujadalah. Ya. Allah Jalla wa ala menyebutkan di dalam surah Al-Mujadalah ya eh, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir ya Sungguh Allah telah mendengar ya, ucapan seorang wanita yang datang kepadamu mengadukan masalah dia dengan siapa? Dengan suaminya ya, yang telah menziharnya. Nabi tidak bisa menjawab ketika itu. Maka tetap wanita ini dalam keadaan sedih, maka meninggalkan Nabi wanita ini Watashdaki ilallah, kemudian dia mengadukan urusannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah Maha mendengar pembicaraan kalian berdua. Allah turunkan ayat ini, surat ini. Memberikan jawaban sebagai jalan keluar atas orang yang melakukan zihar kepada apa? istrinya. Kalau Nabi Ali salatu Wasallam saja seperti ini, ya, lalu apakah pantas kita sebagai orang yang seperti ini, ikhwatil kiram, jahil, ya, lemah, lemah segalanya kemudian kita berani untuk menjawab sesuatu yang kita tidak yakin, sesuatu yang tidak mengerti. Nah, ini bukan adab. Tapi ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Demikian pula para sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majma'in. Ya. Kata Syekh Muhammad masih melanjutkan ucapan beliau, Walakat kanal ajillau min minas sahabati tu'radu lahum al-mas'alah la yadruna hukm Allah fiha." fayahabunaha wa yatawaqqafuna fiha. Dahulu para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, para pembesar-pembesar sahabat mereka ditanya dalam keadaan mereka belum mengerti hukum Allah dalam masalah yang ditanyakan kepada mereka. Maka mereka pun yahabunaha, takut menghadapi soal itu. Wa yatawaqqafuna fiha dan mereka berhenti tidak menjawab. Ya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq Sampai beliau mengucapkan di antara ucapan Abu Bakar As-Siddiq, "Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni idza ana qultu fi kitabillahi bi ghairi ilmin." Langit yang mana lagi yang akan menaungiku? Dan bumi mana eh, lagi yang aku bisa berdiri di atasnya? Kalau aku berani berkata tentang kitab Allah, tentang Al-Quran yang aku tidak ngerti ilmunya. Nah, yakni saya ini hidup di buminya Allah. Berdiri di buminya Allah. Dinaungi langitnya Allah. Diawasi oleh Allah. Saya makhluknya Allah. Kemudian tiba-tiba saya berbicara tentang eh, agama ini. ya Yang saya tidak ngerti. Demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mengucapkan kalimat tersebut. Demikian pula yang lain ikhwatil kiram. Waha huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, tanzilu bihil haditha fa yajma'u laha sahabah wa yastashiruhum fiha. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang masalah ada nawazil ya, suatu kejadian nawazil ya. Beliau kumpulkan sahabat-sahabat, pembesar sahabat dikumpulkan yastasirunahum, beliau minta pendapat, bermusyawarah ya, dengan mereka untuk membahas urusan nazilah kontemporer yang terjadi masa itu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib dan kisah Imam Malik juga tidak lepas dari kita semuanya. Ya, datang seorang dari Khurasan atau yang lain jauh-jauh menuju ke Madinah dengan membawa soal sebanyak 40 soal. Ya. Orang jauh-jauh dengan 40 soal harapannya kan semuanya apa? Dijawab. Apalagi mungkin titipan dari fulan ila akhirnya. Datang ke Madinah bertemu dengan Imam Malik rahimahullah. Ditanya Imam Malik rahimahullah pertanyaan satu jawabannya la adri saya tidak tahu. Dua la adri. Semua ditanyakan hanya empat pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik. Sampai orang ini bertanya kepada Imam Malik seakan-akan ragu-ragu anta Malik engkau ini Malik betul. Iya. Ya, mungkin orang heran juga ya. Ini Imam Malik kok. Yang termas tersohor, terkenal kok. Ditanya 40, hanya 4. Ya, kalau dinilai berapa itu? <laughs> Kalau ujian. <laughs> ya kan. Ya, kan? Eh, ya, itu nilainya sedikit itu nanti. Baik. Wabillahi taufiq. Ini ya, bukan masalah ujian nilainya sedikit nanti. Sampai Imam Malik mengatakan, iya saya Malik, yang kamu tahu. Kabarkan saja kepada manusia, Imam Malik ditanya 40 soal, tidak bisa jawab, kecuali 4. Kabarkan, tidak ada sesuatu yang mana menjatuhkan beliau. Justru itulah agama. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya Beliau memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala dan yang seperti ini banyak kisahnya. Kata Mu'ad bin Jabal, ya, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam ala himar. Faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad bin Jabal dalam hadis Bukhari Muslim ini, Suatu saat saya diboncengkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam di atas himar, di atas keledai. Faqala Ali maka Nabi bertanya kepadaku, "Ya Mu'ad, atadri ma 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang eh, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ditanya. Nah, Tidak tahu beliau, maka beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Eh, adab yang eh, seharusnya dimiliki oleh seorang mufti, seorang yang ditanya, seorang yang ditanya. Di samping adab-adab yang lain seperti al-ikhlas lillah jalla wa ala, ikhlas dalam dia menjawab pertanyaan. Nah, ini juga perkara yang penting dan wajib untuk diperhatikan, ya. Nah, Wallahu taala alam bisawab. Uh, eh, Syekh Muhammad di sini masih banyak menyebutkan asar. Nah, kalau tadi sahabat sudah sebetulnya di samping Imam Malik juga perlu kita baca beberapa asar yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin wasuil su'ila Sya'bi an mas'alatin faqala la uhsinuha. Faqala la uhsinuha. Imam Sya'bi, Imam Sya'bi ma'ruf, dia ditanya tentang suatu masalah, ya. Faqala kemudian beliau menjawab la uhsinuha. Saya tidak menguasainya. Ya. Mungkin beliau tahu sedikit, namun ada syak, ada keraguan-raguan. Nah, la usinuha. Baik, beliau tidak menjawab. Faqala lahu ashabuhu Murid-muridnya berkata kepada Sya'bi, "Qad istahyaina lak." Kami malu wahai Sya'bi loh, yang malu malah murid-muridnya nih. Iya. Iya. Yang malu murid-muridnya. Fakallah. ya. Apa kata Imam Syafi'i? Lakinil malaikata lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma'allamtana subhanallah. Ya. Kenapa harus malu? Malaikat Allah. Siapa kita? Siapa malaikat? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama semuanya itu ketika ada Nabi Adam dahulu. Ya, apa kata malaikat? Ya. Malaikat mengatakan, ya, La ilmalana illa ma'allam tanah. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu. Atas apa yang kami tidak, tidak diberi ilmu olehmu ya Allah. Itu malaikat. Kenapa harus malu? Ya. Nah, ini jawaban Syabi, al-alim, seorang yang berilmu. Nah, wabillahi taufiq. Wa kana al-Imam Ahmad yas'al au yus'al 'anil mas'alah fayatawaqqaf au yakulu la adri au yakulu sal ghairi au salil ulama au nahwi dhalik. Dan adalah biasa Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang suatu masalah kemudian beliau tawakuf. Ya, ini tidak menjawab. Tawakuf beliau diam tidak menjawab. au yakul atau beliau mengatakan la adri aku tidak tahu atau mengatakan sal ghairi tanya kepada tanya orang lain atau bertanya pada ulama Termasuk di zaman kita ini yang kita sering mendengar dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di majelis-majelis beliau. Sangat sering beliau mengatakan la adri, la adri. Sangat sering beliau mengatakan itu. Nah, jadi biasa beliau e, membaca hadis ya ba'dal maghrib sampai isya. Nanti setelah itu ada pertanyaan dibaca lima pertanyaan, 10 pertanyaan yaumian setiap hari seperti itu. Dan sering beliau mengatakan la adri, dengan enteng beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya, bukan sekali dua kali, berkali-kali beliau mengatakan la adri, la adri. Nah, apalagi kalau beliau ditanya tentang masalah talak, beliau bicara masalah talak, beliau selalu tidak menjawab. Ya. Eh, beliau selalu mengihalahkan kepada eh, mahkamah, ya. suruh pergi ke mahkamah ke eh, pengadilan agama di sana tentunya. Ini bab-bab yang sulit untuk dijawab masyarakat muslimin. Bab talak ini harus ada istifsar, harus ditanya lebih detail, ya apa ucapannya, bagaimana kejadiannya. Tidak bisa kemudian dijawab. Hati-hati dalam menjawab bab-bab yang seperti ini. Nah, ini barangkali khawatir kiram rahiman rahimakumullah. Ya, satu hal yang juga penting, eh, walaupun kita orang biasa, namun ya kita juga ditanya, ya, antum juga ditanya, sama keluarga, sama anak-anak, sama tetangga, akhirnya. Kita akan ditanya oleh orang, maka coba kita terapkan adab-adab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wassallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.